di pagi yang berbahagia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik berupa hidayah untuk ada di atas sunnah dan melakukan amal-amal kebaikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lebih khusus berkaitan dengan para pencari ilmu. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Kamalul insan madaruhu ala aslaini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia sehingga ia mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berada di atas keridoan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah kembali kepada dua perkara. Dua perkara ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ni quwwatul ilmiah wa quwatul amaliyah wa quwatul himmah au qala fi ba'di qawlihi kamalul insani madaruhu ala aslaini ma'rifatul haqqi minal batil wa isarul haqqi alal batil berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kesempurnaan seorang hamba atau manusia adalah kembali kepada dua perkara. kuwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah al irodah awil himmah. Yaitu kembali kepada dua perkara kata beliau. Yang pertama, kuatul ilmiah. yaitu kesempurnaan atau kuah di dalam ilmu. Sedangkan yang kedua adalah kuatul amaliyah al irodiyah atau himmah. Kekuatan dari sisi mengamalkan ataupun sisi himmah. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan kembali kepada dua perkara yaitu ma'rifatul haqqi minal batil wa isarul haqqi alal batil di mana beliau mengatakan kekuatan manusia yang pertama adalah mengetahui tentang hak dengan batil sedangkan yang kedua adalah mendahulukan hak atas batil. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar. Wa qala Allah Ta'ala Wajalna ja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa qala Allah Ta'ala fi kisah Bani Israel fi sya'ni qaidu juyushihim Talut Qala kana basatan fil ilmi wal jismi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang orang-orang soleh yang terdahulu sebelum kita yang Allah Ta'ala angkat derajat mereka dan Allah Ta'ala sempurnakan hidayah kepada mereka yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yakub ulul aidi wal absar. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan menyuruh kepada kita untuk mentadaburi kisah orang terdahulu. Salah satunya adalah Ibrahim dan keturunannya Ishak, Yakub. Maka mereka disipati dengan ulul aidi wal absar. Wa qala al-mufassirun al-aidi ay al-quwa fi tanfidil haq wal absar yani dawu ilmin. Maka oleh sebab itu ulama tafsir menjelaskan dalam ayat yang tadi ulul aidi aidu quwa fi tanfidil haq yaitu mereka yang memiliki kekuatan, kemampuan dalam menunaikan hak dan merealisasikan hak dalam kehidupannya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Kemudian al-absar ini dawu ilmin. Di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan diberikan keluasan oleh Allah Ta'ala tentang ilmu dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain dan demikianlah kami jadikan para pemimpin dari umat ini siapa di antara mereka yang memiliki kesabaran wal yaqin al quwah bis sabri wal quwah fil yaqin Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang Bani Israel salah seorang pemimpin di antara mereka, panglima perangnya yang Allah Ta'ala utus di antara mereka ketika menyelamatkan Bani Israel dari kekuasaan Jalut. Maka Allah Ta'ala mengatakan tentang Tolut, bastatan fil ilmi wal jismi. Dia memiliki kekuatan dari sisi fisik, eh, kemampuan berperang, kemampuan mempersiapkan senjata wal ilmi dan kekuatan dalam ilmu. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya." Qala al-Imam Malik, "Ai bil ilmi." Dan demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan dan demikianlah kami angkat. Ya, siapa di antara kalian yang kami kehendaki? Itu derajatnya. Maka berkata Imam Darul Hijrah, itu Imam Malik, aibil ilmi. Yaitu dengan dengan ilmu. Manusia hamba Allah Subhanahu wa taala akan berjalan menuju keriduan Allah menuju kecintaan Allah Ta'ala dan dia akan menjadi manusia yang senantiasa istiqomah berjalan di atasnya dan tetap istiqomah di atasnya liman lahu kuwatan. barang siapa yang memiliki dua kekuatan ini yakni kuwa himmah Irodah kawiyah. Barang siapa yang memiliki kekuatan, barang siapa yang memiliki himmah aliyah, himmah yang tinggi. Waman kana lahu kuatul ilmiyah. Dan barang siapa yang memiliki kekuatan ilmu, dianugerahkan basirah ala din, yaitu ilmu di dalam agama ini. Oleh sebab itu, para sahabat, para tabi'in dalam rangka mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini para ulama mereka dilandasi dengan dalil-dalil yang memberikan motivasi kepada mereka. Kita lihat dalam sepanjang sejarah bahwa ahli sunnah yang hakiki dan seorang salafi yang hakiki memiliki himmah Salah satu contoh dalil-dalil yang menunjukkan motivasi kepada setiap mukmin untuk berdakwah di jalan Allah taala adalah firman Allah taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala Allah taala berfirman, dialah Allah taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk untuk mengalahkan seluruh agama. Ayat ini hakikatnya, artinya kenyataan yang terjadi dalam ayat ini belum semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat ini. Sebab yang dimaksud dengan ayat ini dijelaskan di dalam hadis yang lain. Bahwa Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali masuk Islam. Dan Islam ini mengalahkan seluruh agama. Fahadihil ayah busyra lil mu'minin ahli sunnah. Bahwa ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, khususnya ahli sunnah. Bahwa dunia ini tidak akan ada sejengkal tanah pun kecuali masuk Islam. Dan seluruh agama kalah dengan dinul Islam. Maka setiap dai termotivasi dengan ayat ini. Sehingga seorang dai itu luwil himmah. Dia punya keinginan. Dia termotivasi dengan ayat ini. Bahwa ingin menjadikan muslim seluruh manusia penduduk dari penduduk bumi ini. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi kepada seluruh kaum muslimin. Salah satunya Nabi SAW mengatakan akan diberikan dunia ini kepada umatku seperti dalam genggaman ini. Dan telah diperlihatkan kekuasaan umatku timur dan baratnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menjelaskan bahwa ini pun lam yatahakob. jami'uha. Bahwa ini pun belum diberikan kepada umat ini seluruhnya. Kenyataan di dalam hadis ini belum terjadi semuanya. Karena belahan dunia ini yang menjadi negara Islam baru sebagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap mukmin, bahwa setiap sunni, bahwa setiap salafi termotivasi dengan ayat ini. Maaf, dengan hadis ini. Karena dia punya keinginan untuk menjadikan seluruh dunia berada di atas hak. Tunduk di atas satu kekuatan yaitu umat Islam dan umat Islam menang. Bahkan seorang Muslim, seorang Sunni, seorang Salafi, walaupun sekarang Palestina dan Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka seorang mukmin termotivasi dengan sebuah hadis. Qala Nabi Sallam, la taqumu hatta yuqatilal Muslimun al-yahuda tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang beriman, orang-orang muslim akan membunuh orang-orang Yahudi. Sehingga apabila orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon ataupun bebatuan, maka bebatuan dan pepohon akan mengatakan, Ya Abdullah, Ya Muslim, hadal Yahud, uktulhu. Sehingga pepohonan dan bebatuan akan membocorkan rahasia bahwa di belakangnya ada orang Yahudi. Wahai hamba Allah, wahai muslim. Bunuhlah ini Yahudi. Unduri laqisatin azimah. Fi amirin adilin Muhammad Al-Fatih. Abul Khairat. Fa innahu yaqra'u hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yubtihanna Konstantinia alaya di rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal Jaisu Jaisuha. Lihatlah dalam potongan sejarah umat Islam tentang seorang amir dari keturunan Turki Utsmani, Ottoman seorang yang bernama Muhammad Al-Fatih yang digerali juga dengan Abul Khairat. Dia membaca sebuah hadis Laptuk tihanna Konstantinia ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu jayshuha. Benar-benar Konstantinia atau Byzantium atau sekarang dikenal dengan Istanbul akan dikalahkan di bawah kekuasaan seseorang dengan kekuatan seseorang yang dia sebaik-baik kepemimpinannya dan sebaik-baik tentaranya. Fahadal hadis lam yatahakok ala mururiz zaman. Ala qadri samaniyati kurun. Hadis ini belum terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Tidak kurang dari delapan kurun. Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Tetapi umat terdahulu salafus soleh termotivasi dengan hadis ini. Dan setiap di antara mereka ingin apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW mereka yang disebutkannya. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yang kedua setelah beliau menguasai Farsi ya. Kemudian Utsman mereka pernah mengirim tentara ke daerah ini, pinggirannya. Tapi belum didapatkan. Dan disebutkan oleh ahli sejarah bahwa di antara para khalifah ataupun para pemimpin muslim yang paling banyak mengutus tentara ke daerah Bizantium atau Konstantinia itu adalah Abu Sufyan. Uh, adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, tapi belum menang. Dan kita tahu dua kekuasaan yang sangat besar waktu itu Parsi dan Rum. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Farsi lebih dulu takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan seluruh kerajaannya adalah jatuh. Adapun yang kedua adalah Romawi, maka jatuhnya Romawi adalah lebih belakang ketimbang jatuhnya Farsi. Dan kerajaan Rum masih ada sampai hari ini. Apa yang membedakan Farsi dengan Rum? Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih karena beda sikap kepada Nabi SAW dan surat Nabi SAW. Orang-orang Farsi ketika diberi surat oleh Nabi SAW yang isinya aslim taslam, maka pembesar Farsi menyobek surat Rasulullah SAW. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Kaisar Farsi. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma mazikhum kullam mumazzab. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya Allah, hancurkanlah kerajaan mereka. Maka kerajaan Farsi mati sampai hari ini tidak ada. Dan lebih dulu dikalahkan. Dan orang-orang Syiah mencatat satu kebencian kepada Umar radhiyallahu taala anhu karena yang merupakan tempat orang Yahudi, Majusi, agama Majusi, agama Yahudi itu dikalahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu orang-orang Syiah, iya, mereka mencintai Abu Lulu'ah, pembunuh Umar dan mereka adalah membenci Umar radhiyallahu taala anhu karena kisah yang sangat agung ini. Adapun Raja Rum, maka Raja Rum itu bagaimana? Hampir saja menerima surat dari Nabi SAW dan membenarkan. Dan dia berkata kepada seluruh menteri dan para penggawanya dan masyarakatnya. Dia mengatakan jika seandainya kalian pingin langgeng kerajaan kalian dan kekuasaan kalian maka ikutilah nabi ini. Tapi terjadi protes dari seluruh penggawanya dan para menterinya dan umatnya. Maka dia mengatakan setelah itu, aku tidak mengatakan kalimat ini kecuali menguji keimanan kalian. Tapi setidaknya menghormati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui lisan Nabi SAW umat ini akan menguasai Romawi karena Romawi itu ada dua ada Romawi Timur yaitu Bizantium dan Romawi Barat yaitu yang dinamakan sekarang Itali dan Allah Ta'ala menjanjikan akan dikuasai oleh Muslim tapi ingat ya dalam sejarah disebutkan bahwa di dunia kekuatan itu Bizantium yang paling kuat. Karena kota Bizantium di bawah seorang penguasa yang bernama Ambaratur pada waktu itu, yang mana Bizantium ataupun Konstantinia itu sebuah kerajaan yang ada sejak tahun 330 Masehi. Disebutkan oleh ahli sejarah. Memiliki kekuatan yang sangat hebat. Di mana kota Bizantium itu dikelilingi oleh tiga teluk yaitu Busfur, Marmarah, dan Ali Az-Zahabi. Kemudian kota ini dikelilingi oleh rantai-rantai yang sangat besar. Yang tidak ada yang bisa masuk ke sana perahu ataupun kapal yang akan menyerangnya. Kemudian apa? Kemudian dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Yang dikatakan oleh ahli sejarah sekitar 80 kaki atau sekitar 40 meter dan memiliki diameter yang sangat besar yang dibuat dari batu-batu yang sangat kuat. Memiliki tentara yang sangat kuat. Bahkan sampai hari ini, Hatta Turki adalah termasuk tentara yang paling kuat dari negara Islam. Tetapi para talabatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala termotivasi dengan hadis tadi punya himmah. Ya. Dengan hadis tadi, latuk tihanna, Konstantini alayya dirajulin, Fala ni'mal amiru amiruha, Wala ni'mal jaisu jaisuha. Sebab dalam sepanjang sejarah, hadis ini belum terjadi. Apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Karena Konstantinia masih dalam kekuasaan orang kafir, Nasrani. Maka dia termotivasi. Maka dia menjadi amir pada umur 22 tahun. Menurut satu riwayat, satu riwayat adalah 19 tahun. Dia menjadi amir, masih sangat umur muda. Umur-umur kalian. Umur-umur kita. Maka dia menjadi amir pada umur 22 tahun. Menurut sebagian riwayat. Atau 19 tahun. Yaitu pada tahun 855 Hijriah. Jadi pada tahun 855 Hijriah dia menjadi amir. Maka dia termotivasi dengan hadis ini. Maka dia memiliki himmah aliyah. Yang dawil kuah, wadawil basirah. Dia memiliki ilmu yang kuat, memiliki fisik yang kuat memiliki IQ zakat. Bagaimana? Dalam jangka dua tahun, dia mampu mengumpulkan 250 tentara. Jadi 250 tentara. Dan mampu dia mengumpulkan 400 lebih perahu atau kapal. Yang mana kapalnya itu menurut riwayat adalah 80 meter satu kapal itu. Tingginya. Sehingga dapat memuat tentara yang sangat banyak. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala, dia mengungkapkan satu ungkapan untuk bala tentaranya setelah dia meminij pasukan, dia mengatakan dengan dua perkataan yang sangat hebat. Dia mengatakan, "Ima kalian menguasai perahu, ima kalian menenggelamkannya, ima kalian pulang dengan nama." Jadi memiliki himmah aliyah, bukan orang yang doy, bukan orang yang lemah, ini bukan sya'nu talabul ilmi, bukan sya'nul muslim. Ya, artinya ini bukan merupakan sifat seorang tolabul ilmi, bukan sifat seorang mukmin yang hakiki, yang lemah cita-citanya. Tapi dia memiliki kekuatan. Dia mengatakan ima aku atau kami atau kalian menguasai perahu kalian sehingga masuk ke kota Bizantium. Atau kalian jangan sampai memberikan perahu itu atau kalian menenggelamkannya atau kalian pulang dengan pulang. Nah. Di dia mengatakan imma arsyun li wa imma qabrun li katanya. Dia mengatakan imma aku betul-betul punya singgah sana di Bizantium atau aku punya kuburan di sana. Jadi memiliki syaja'ah yang kuat. Nah, maka para talabatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini dawil basirah wa dawil quwah Maka Bizantium ini tidak bisa dimasuki oleh tentara manapun. Ya. Di mana di sekelilingnya rantai yang apabila masuk kapal ke situ maka akan hancur. Karena ketika digerakkan rantai-rantai itu, rantai-rantai besi, itu akan hancur. Setiap perahu atau kapal yang masuk. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala dalam waktu semalam berpikir. Bukan setahun, bukan sebulan, tetapi dia berpikir semalam. Maka disebutkan dalam sejarah bahwa dia mampu karena di antara Buspur dengan Ali Adhabi itu ada gunung yang disebut dari Asia kecil, Asia Sugro. Karena tentunya kota artinya Turki itu ada terbagi dua, ada Asianya, ada Eropanya. Maka dia menaikkan perahu, ya, ditaikan perahunya ke atas. Dia naikkan perahu ke atas gunung 75 perahu, 75 kapal. Dan perahu, apa gunungnya lumayan tinggi, dinaikkan ke atas. Untuk apa? Untuk bisa melewati hadangan dan bisa masuk ke dalam. Dan pada waktu itu tidak belum ada alat-alat berat. Tetapi tentara Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala mampu naik ke atas. Maka panglima Bizantium Ambaratur dan para tentaranya melihat apa yang dilakukan oleh Muhammad Fatih sebuah mukjizat. Sebuah warikul ada yang di luar kemampuan manusia biasa. Tapi ini adalah sebuah kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan sebab himmah yang ada di sisi mereka. Maka tentara Ambaratur, tentara Bizantium takut dan menyerah sebelum diserang. Karena tidak mungkin ya. Perahu bisa naik ke atas. Jadi perahu bisa naik ke atas. Bagaimana? Perahu yang tadi digambarkan 80 meter. Ya. Dan itu dikatakan bahwasanya mereka membunuh babi-babi dan minyak babinya dijadikan sebagai alat untuk menaikkan nih untuk pelicin, sejenis oli. Maka ketakutan. Dan ini dawil kuat dawil basir. Ya. Dan ini manusia terdahulu. Ya. Orang soleh terdahulu sehingga Allah Taala mengkisahkan dan menanglah. Ya, artinya tanpa pertumpah darahan yang begitu banyak. Dengan apa? Dengan himmah yang alia, himmah yang tinggi. Jadi para tarbatul ilmi yang dirahmati Allah taala, ya, Islam itu tidak akan tegak dengan orang-orang yang doib. Ya, doib di sini bukan berarti kaya atau miskinnya, tapi yang dimaksud di sini doibul iman, Doibul himmah. Sunnah ini Islam ini tidak akan tegak oleh orang-orang yang lalai, oleh orang-orang yang lemah, tapi dawil kuah, dawil himmah. Dan ini hakikat sejarah membuktikan ya, tadi. Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala sejarah membuktikan bagaimana beliau, bagaimana kegigihannya, bagaimana IQ-nya, bagaimana keilmuannya, bagaimana basirahnya, bagaimana kekuatan fisiknya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan siapa? Tolut. Bastatan fil ilmi wal jismi. Kuat dalam fisiknya dan kuat dalam apa? Dalam ilmunya. Saya dapat celotehan dari orang lain. Orang Indonesia itu memang baik-baik hudu-hudu. Ya, wajahnya itu kalau dilihat itu memang menyenangkan, tapi lelet. Ya, kalau jalan seperti Purti Solo gitu. Ya. Antum kan kalau mau ke taklim jalannya juga dihitung satu dua. Tidak kuat. Jadi kalau kita dibandingkan dengan orang-orang lain, Ya, lihat orang-orang Korea, lihat orang Jepang, jalannya cek cek cek cek. Kalau kita apa? Ya mungkin mau ke sana, memang akan sampai tapi lama gitu. Ya. Kalian mungkin juga akan jadi orang alim tapi lama gitu. Kelamaan kenapa? Iya menghafal satu apa satu halaman seminggu. Orang lain sehari ini seminggu gitu. Apal hadis orang lain sepuluh hadis sehari ini satu hadis seminggu. Ya. Kenapa? Kenapa? Kuahnya beda. Himmahnya beda. beda. Dengan orang terdahulu. Sedangkan keberhasilan orang, kesempurnaan orang itu salah satunya himmah. Himmah aliyah. Kekuatan. Kekuatan. Yang menjadi motivasi. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis, seluruh yang berkaitan dengan amal, Allah Ta'ala dan Nabi SAW memberikan motivasinya. Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man tawadda'a wa wudu'i hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-umrah ila umrah muqaffiratun lima bainahum. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Ribatu yaumin fi sabilillah. Ya. Hayrun min siyami syahrin wa qiyamuha Wa in mata ala dhalik umina minal fitnah. Jami'il amal fihi. Yani mada? Wa'dun minallah. Maka seluruh amal Allah Ta'ala memberikan motivasi agar seseorang itu punya himmah aliyah. Ketika mengamalkannya, dia memiliki motivasi yang tinggi dan mengamalkannya dengan apa? Dengan khusyuk, mengamalkannya dengan penuh kesempurnaan. Maka Allah Ta'ala memberikan motivasi setiap amal. Berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan umroh. Ya, semuanya diberikan motivasi. Kenapa? Karena manusia tidak akan bergerak kecuali dengan kekuatan ini, kata Imam Ibn Qayyim. Al-insan la yataharuk illa bihimmatihi wa bi iradatihi. Manusia tidak akan bergerak, seorang hamba tidak akan bergerak pada sebuah amal kecuali dengan himmahnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membagi manusia dari sisi tadi ila arbaati asna. Dan ini perlu diperhatikan oleh kalian. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dan manusia dari sisi kuatul ilmiah wa kuatul amaliyah tanqasmi ila ba'ati aksam. Dan beliau mengatakan seorang hamba dari sisi kuah ilmiah wa kuatul amaliyah terbagi kepada empat kelompok. Yang pertama kata beliau tadi, man jama'a bainahuma. Yaitu orang yang menggabungkan keduanya, maka dia akan berada dalam derajat yang tinggi. Seperti disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi sejarah bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Tolut, bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Daud, dan orang-orang soleh yang terdahulu. Yang kedua kata beliau, man kana lahu basirah fid din man kana lahu basirah fid din wa basirah alal haq lakin dhaifun fi tanfidhihi wa qala hadha kasyirun man sagala bil ilmi lakin dhaif fil amal wa hadha kasir al yaum dia mengatakan orang yang diberikan anugerah basirah dalam ilmu basirah tetapi dia lemah dalam merealisasikannya dan ini katanya banyak orang yang sekarang sibuk dengan ilmu tetapi dia goib dalam mengamalkan. Maka ketika dia berbicara dan ketika dia berhujah maka dia berada dengan orang-orang yang berilmu. Tetapi ketika dia beramal maka dia bersama orang-orang yang jahil. Bal kama qala ba'duluna wa hunaka unasun qad yakunu ad'af minal juhala fit ta'fidil ilmi. Wah di musibah. Maka kata Imam Ibn Qayyim di sana ada orang-orang yang dia mencari ilmu. Dia mempelajari ilmu. Dan Allah telah berikan anugerah dari sisi ini. Tetapi dia ketika mengamalkan ilmu itu, maka dia sederajat dengan orang-orang yang jahil. Dengan orang-orang awam. Bahkan satu ketika didapatkan orang-orang yang lebih rendah daripada orang-orang awam. Pahadi musibah. Maka dia adalah musibah. Waqala ba'du salaf man fasada min ulama'ina fahum syabihun bil yahud. Orang yang fasid dari orang-orang yang berilmu, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Itu yang diberikan anugerah pengetahuan tapi tidak mengamalkan. Dan ini musibah. Dan ini adalah musibah. Yang ketiga kata beliau, adalah man lahu quwwah fil irada wal himmah lakin dhaifun fil ilmi. Orang yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki himmah aliyah. Keinginan, irodah yang kuat dalam amal. Tetapi dia sempit dalam ilmu maka ini pun syaknu ahli dolal. Maka ini seperti kebanyakan orang-orang yang menyimpang. Kal khawariji wa kasir minas sufiyah. Ini seperti orang-orang khawarij dan kebanyakan di orang-orang sufi. Yang mereka memiliki himmah aliyah dalam amal. Bahkan mereka meninggalkan dunia. Zuhud tentang dunia. Meninggalkan tentang dunia. Tapi mereka beramal dengan kebodohannya. Faqala ba'du salaf wa man fasada min ubadina fahum syabihun bin nasara. Orang yang rusak dari ahli ibadah dari umat kami ataupun dari umat ini mereka menyerupai orang-orang Nasara. Jadi mereka adalah menyerupai orang-orang Nasara, himmah. Maka ini seperti kebanyakan orang-orang sufi yang beribadah dengan bidah atau seperti contohnya orang-orang khawari. Yang dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi Sallam, tingkat ibadah mereka sampai jidatnya borokan, tangannya kepalan, kakinya bengkak. Tetapi dikatakan apa? Sufaul ahlam, Saul asnan. Mereka adalah berpikiran picik, sempit, ya, ilmunya rendah, ya, kemudian mereka adalah berumur muda. Sebutkan dalam hadis tentang mereka. Dan yang paling jelek kan adalah orang yang keempat. Apa? yaitu dhaful himmah wa dhaful basirah. Lemah maka ini adalah kebanyakan ahlul ma'asi. Ahlul maksiat. Maka yang selamat hanya orang yang pertama saja. Yang dipuji oleh Allah Ta'ala orang yang pertama saja. Yaitu apa? Orang yang memiliki kuah ilmiah. Wa kuah amaliyah. Itu orang yang memiliki ilmu dan melaksanakannya. Para talbat ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir nasihat ini saya berikan dua perkataan yang sangat agung dari perkataan para ulama. Ya. Pertama adalah ucapan Ayub as Qala inna min sa'adatil hadathi wal ajami an yuwafiqahuma yani an yuwafiqallahuma ala alimi sunnati alaiha berkata Abu Ayyub sihtiyani rahimahullahu taala di antara nikmat kepemudaan artinya nikmat di masa muda dan nikmat bagi orang ajam artinya orang-orang yang belum mendengar Islam, belum mendengar sunnah. Di mana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada keduanya. Li'alimi sunnah. Yahmilu huma alihna, Di mana orang alim itu membawa dia kepada sunnah ini. antum ayuhat tolabul ilmi finikmatin azimah antum fi marzqatil ilmi ahli sunnah. Nikmat yang paling besar kata beliau adalah nikmat di mana seseorang itu di masa mudanya diberikan taufik duduk dengan seorang alim ahli sunnah yang dia membawa kepadanya. Ini nikmat yang sangat besar kata Abu apa Ayub asy rahimahullahu taala. Berkata Yusuf Ibnu Asbat yang ini adalah merupakan salah seorang ulama yang dekat dengan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala kala. Abi Qadari wa ahwali Rafidhi fa anqadana Allah bi Sufyan ala sunnah Yusuf bin Mas'ud mengatakan bapakku seorang Qadari artinya adalah madhab Qadariyah dan paman-pamanku atau saudara-saudaraku adalah Rafidi. Dibayangkan ini Yusuf bin Mu'asbah, bapaknya Qadariyah. Dan saudara-saudaranya adalah seorang Rafidi. Lalu beliau mengatakan, maka Allah Ta'ala menyelamatkanku dengan sebab sepian ala sunnah. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkanku di atas sunnah. Hadi nikmat azimah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Ya. Kemudian, seorang ulama di antara salafus soleh mengatakan, ya. Qala, wa min nikmatillahi ta'ala, Ida nasaka syababu an yu'akhi ala sahibi sunnah Berkata sebagian salaf, di antara nikmat yang sangat agung, apabila seorang pemuda, mulai dia balik dan melakukan ibadah, maka dia dipersaudarakan dengan sahibus sunnah. Jadi kalau antum punya teman ahlu sunnah, punya tempat duduk ahlu sunnah, punya guru ahlu sunnah, pasti nikmat azimah. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Sebab ulama salaf mengatakan nikmat yang paling besar hatiku tidak pernah singgah hawa, tidak pernah singgah bid'ah. Hati nikmat azimah. Qala ba'du salaf man syaba ala syai'in mata alaih. Wa qala ba'du salaf man asya ala syai'in mata ala syai'. Ulama selalu mengatakan barang siapa yang masa mudanya kepada sesuatu, artinya imam maksiat, imam bid'ah, imam kufur, imam kesesatan, maka dia akan di, mati di atas kesesatannya, di atas kekufurannya. Dan barang siapa yang masa mudanya di atas sunnah, maka dia juga akan mati di atas sunnah. Dan berkata sebagian syalab. barang siapa yang hidup kepada sesuatu, yang awal langkahnya kepada sesuatu, imak sunnah, Imam bid'ah, maka dia akan mati di atasnya. Hadi nikmat azim. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Ya. Dan ini akan kita bahas sebagainya nanti. Ini satu gambaran. Bagi kalian, bayangkan ya. Kalau orang telah diberikan anugerah, harta, uang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang itu? Orang diberikan uang sepuluh triliun. Contoh ini. Apa yang dilakukan oleh dia? Maka pertama setidaknya dia akan mencari satu bank yang bonafid. Bank yang kredibilitasnya diakui. Minimalnya dia tidak akan cari bank yang kira-kira akan bangkrut. Dia cari bank yang terkenal. Atau setidaknya dia akan beli berangkas yang sangat besar, menyimpan uang di berangkas yang tidak bisa diangkat oleh pencuri. Kalau kebakaran juga tidak akan terbakar. Kenapa? Dia menjaga hartanya. Bahkan dia akan menjaga rumahnya dengan satpam-satpam. Bahkan tidak cukup dengan satpam, Dia mencari anjing herder untuk menjaga rumahnya. Rumahnya tidak cukup itu. Dia dibikin apa? Benteng yang kuat di luarnya. Tidak cukup dengan benteng yang lu di luarnya. Apa? Kalau dia rumahnya dihias dengan kaca-kaca. Kacanya dikasih teralis besi. Bahkan tidak cukup itu. Teralis besinya dikasih apa? Dikasih listrik. Barangkali ada orang yang masuk mati di situ. Ya. Di luarnya apa? Dikasih kaca-kaca, potongan kaca-kaca ataupun apa? Umpamanya apa? Penghalang. Kenapa? Dia ya, ingin menjaga hartanya. Nah, sekarang antum duduk dengan ahli sunnah. Wa antum ala sunnah. Kifa anta tuhad nafsaka ala sunnah. Kifa anta tuhafidu nafsaka ala sunnah. Maka pertanyaannya, kalau orang lain seperti itu, saya bertanya, bagaimana antum menjaga diri antum berada di atas sunnah? Lianna sunnah umlah azimah. Tunjika min kulit bola. Karena sunnah adalah merupakan pembendaharaan yang sangat agung yang bisa menyelamatkan antum dari semua kesesatan. Semua kenistaan, semua kecelakaan adalah sunnah. kalau kau ba'du salaf as-sunnatu najatun. At-tamasuk bisunnah najat. Waqala ba'du salaf as-sunnatu kasafatun nur. Paman roki bahan najat. Wa man takhalafa anna ghoriqa wa hawa. Sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang berada di atasnya selamat. Barang siapa yang berpaling darinya maka akan celaka dan binasa. Ini ucapan salam. Kaifa anta tuhafid nafsaka ala sunnah? Maka di sini pertanyaannya bagaimana antum menjaga diri antum di atas sunnah. Dan ini hakikat yang sangat agung. Wa akhiran dan yang terakhir saya bacakan sebuah nasihat berkaitan dengan tolabul ilmi. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Wa amma sa'adatul ilmi fala yuwarisuka iyaha ila bisalah satil umur." Belum mengatakan adapun ya, kenikmatan ilmu dan kebahagiaan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama apa? Badlul wus'i. Wasidku tolab wa ikhlasu Imam bin Qayyim mengatakan ilmu dan keindahan ilmu dan martabat ilmu dan puncak ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama kata beliau badlul Artinya menghabiskan kesempatan untuk ilmu. La yatakalam ila bil ilmi wa la ila bil ilmi. Kalau antum udah sampai kepada derajat ini, tidak bicara kecuali ilmu, tidak duduk kecuali bersama ilmu. Bahkan para ulama mengatakan kila Ar-rohah tarkur rohah. Di ilmi ar-rohah tarkur rohah. Untuk pencari ilmu, istirahat adalah meninggalkan istirahat. Ar-rohah tarkur rohah. Athasul ilmi. Sehingga sampai kepada ilmu. Wa kana Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala kana la illa bil ilmi. Dikatakan Imam Ahmad yang sampai kepada martabat yang sangat tinggi, dia katakan bahwa dia tidak bergerak kecuali ilmu. Ila zikrullah kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada Imam Ahmad. Wa kala sidku fit tolab. Sidku fit tolab. kama yaqulu ulama, yakni Himma halia. wa ikhlas fi niya. Dan ikhlas di dalam niat. Kala Imam Yahya Ibnu Kathir layanalul ilmu birahatil jismi wa qad talabur raha tarkur raha berkata Imam Yahya Ibnu Katsir ya ilmu tidak akan dicapai oleh orang-orang yang santai oleh orang-orang yang lemah ya bahkan dikatakan oleh beliau beristirahat adalah meninggalkan istirahat bukan berarti antum tidak berolahraga ya bukan antum tidak istirahat tapi ini menunjukkan huwa alima. Imam Syafi'i mengatakan hakun ala tolabul ilmi. Bulu gogoyati juhdihim fil istiqsari minhu wasabru ala kulli arin fi idrakihi. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di sini kata beliau di antara kewajiban tolabul ilmi yang pertama adalah menghabiskan apa yang dia miliki untuk ilmu. Apa yang dia miliki dari waktu adalah untuk ilmu. Dan ini yang pertama kata beliau. Dan yang kedua adalah punya kesabaran. Untuk apa? Untuk berpaling dari setiap perkara yang akan memalingkan ilmu. Hatta kalau menikah itu, menikah nih, Atau Menikah bukan tidak boleh, wajib. Terkadang wajib, terkadang mustahab, terkadang makruh, terkadang haram, terkadang mubah. Ini nikah. Tetapi dalam umur kalian setiap perkara yang akan memalingkan orang itu dari pencapaian ilmu maka dia harus berpaling kata Imam Malik. Kata Imam Ibn, apa Imam Syafi'i rahimahullah tata nikah. Bahkan ulama salaf memberikan gambaran hal ini. Salah satu ungkapan Imam Abdullah apa sahabat Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, aku meninggalkan saum. Jika saum itu apa? Melemahkan hafalanku saum sunnah aku tinggalkan. Kenapa? Melemahkan hafalanku. Ya apalagi yang lain. Saum saja yang sunnah. Yang pahalanya dikatakan surga bahkan akan dijauhkan 70 khorib bagi orang yang saum sunnah ditinggalkan oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Melemahkan hafalannya. Abu Hurairah radhiyallahu taala meninggalkan sholat malam. Ya, kebetulan ya antum juga jarang sholat malam. Abu Hurairah radhiyallahu taala meninggalkan sholat malam. Jika kesempatan ini mendoibkan hafalanku katanya. Dan aku menggantinya dengan sholat siang, dengan sholat duha. Ini ulama salaf ridwanullahi ta'ala. Dan ini himmah aliyah dengan ilmu. Ini gambaran yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. sabru ala kulli aridin fi idrakihi. Beliau dan aku meninggalkan atau sabar untuk meninggalkan setiap perkara yang akan menghalangi tercapainya ilmu. Dan lihat salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, ada dikisahkan orang yang mengumpulkan hadis sesuai dengan kacang yang dia miliki dan roti yang dia miliki. Yang jelas dalam sejarah itu dikatakan dalam setiap satu kacang, satu butir kacangnya adalah 30 hadis dia menghafalnya. Jadi antum sekarang sabru, sabar dengan mungkin kurang makan, ya. Apa yang dimakannya kurang, apa yang diminumnya kurang. Ulam asalab mereka bisa menghitung satu butir kacang adalah 30 hadis. Ya. Dan dikatakan dalam satu riwayat itu seorang ulama. Dan ini sejarah yang terakhir yang saya sebutkan itu seorang ulama yang dikatakan Yahya ibnu Ma'in dia berdua dengan saudaraku yang dia juga tidak menyebutkan di dalam riwayat itu namanya siapa. Dengan alim semisalku. Maka dia pergi mencari hadis dan dia mengarungi lautan. Dia membawa perbekalan. Dia mengatakan demi Allah aku tersesat di lautan karena memakai sanpan atau memakai perahu kecil. Maka aku tersesat katanya terombang-ambing dengan apa? Dengan angin selama satu bulan lebih. Jadi dia terombang-ambing. Dan habislah perbekalanku. Sehingga aku setelah itu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala keselamatan sampai ke seorang guru. Lalu aku mengambil hadis darinya. Jadi lihat, ulama salaf Allah ta'ala lihim, mereka sangat gigih dalam mencari ilmu. Dengan himmah aliyah, dengan kuah aliyah, dengan kesabaran yang sangat tinggi. Maka saya tutup nasihat ini dengan firman Allah Ta'ala yang tadi. Waja'alna a'immatan yahduna bi amrina lama sobaru bi amrina. Apa ayatnya? Waja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lama sobaru wa kanu bi ayatina yukinun. Lihat ya. Dawi sabri wal yakin. Orang yang memiliki keyakinan yang tinggi dan kesabaran. Dan ini adalah sya'nu ahlul ilmi. Ya. Dan ini nasihat-nasihat para ulama dan kisah-kisah para ulama bagaimana ya kuah, irodah kuah, kekuatan yang sangat tinggi, himmah yang sangat tinggi. Antum berada di atas sunnah, ya tinggal motivasi yang kedua apa? Himmah aliyah. Himmah yang sangat tinggi. Sebab ini yang akan membedakan di antara kita, di antara kalian sampai kepada ilmu ataupun tidak yang menjadi motivasinya ini adalah himmah alia. Sampai di sini atau ada pertanyaan? Masih ada 10 menit. Man indahu soal? Iya. uh, subhat ya. Ya. Bagaimana kalau ada subhat lebih baik tidak mencari ilmu. Sebab kalau udah punya ilmu tidak mengamalkan takut nanti. hadza aidan waswasatu minasyaitan. Dan ini tentunya juga merupakan tipu daya dan bisikan syaitan laknatullah. Maka jawaban yang singkat, ya mencari ilmu adalah wajib bagi seorang mukmin. Maka Syekh Muhammad Salih Utsaimin rahimahullahu taala ya menyebutkan jawaban yang singkat. Jadi kalau orang udah mencari ilmu, setidaknya dia selamat dari ancaman hadis talabul ilmi faridatun al kuli muslimin. Kalau orang tidak mencari ilmu, ya, apalagi mengamalkan ya, maka dia akan dosanya berlipat ganda dosa dia tidak mencari ilmu, kemudian dia dosa juga tidak mengamalkan agama, maka dia dosanya dua kali. Tapi ketika orang mencari ilmu tidak mengamalkan, maka setidaknya dia telah selamat karena dia mencari apa? Mencari ilmu. Ya. Seperti Syekh Utsaimin juga ditanya bagaimana kalau orang itu mudah jangan mengingkari setiap kesalahan. Karena belum tentu saya bisa mengamalkan apa yang saya katakan. Atau nggak usah berdakwah. Kenapa? Karena dapat ancaman orang yang berdakwah tapi tidak mengamalkan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, kalau dia berdakwah, maka setidaknya dia selamat untuk mengamalkan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ila khair ataupun hadis man ra'a minkum fa falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bilisani pada Lika adzaful iman. Orang yang melaksanakan setidaknya selamat dengan ancaman hadis-hadis yang tadi. Allah Ta'ala alam. Eh, pertama, Allah alam hadis ataupun kisah para sahabat yang disampaikan oleh para ulama. Sanadnya bahwasanya mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim eh, mempelajari ayat Quran 10 ayat 10 ayat dan kami mempelajarinya maknanya seperti mempelajari makharijul hurufnya. Kami tidak melewati dari 10 ayat kecuali kami memahami maknanya, mengamalkan isinya. Eh, kisah ini tidak tidak diambil istimbat oleh para ulama bahwa seseorang tidak boleh tolabul ilmi kecuali setiap ilmunya itu telah diamalkan satuannya dan telah dipraktekkan satuannya. E, pertama, e, hadis ini dipahami dua sisi. Pertama bahwa Al-Quran turun bitadarruj. Quran itu diturunkan dengan berangsur kepada para sahabat ataupun kepada Nabi Wasallam kepada umat ini. Yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan dan bantahan kepada orang Syiah yang kita akan bahas nanti malam. Karena orang-orang Syiah mengatakan Quran ini tidak bisa diamalkan illa bil qaim. Al-Quran laisa bihujjah illa biqaimin. Quran ini tidak bisa dijadikan hujah illa biqaim. Qaimnya itu adalah imam yang 12. Di mana dinyatakan oleh orang-orang Syiah bahwa Allah taala menurunkan Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya menjelaskan tafsir Quran ini kepada satu orang saja, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka seluruh tafsir Quran seluruh makna Quran yang bukan dari ahlul bait maka tidak bisa diamalkan. Dan ini adalah akidah Syiah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan Al-Quran ini kepada seluruh para sahabat. Dan para sahabat itu adalah memahami Quran, bukan hanya Ali radhiyallahu taala. Jadi kisah ini adalah sebuah bantahan kepada apa? Eh, orang-orang uh, Syiah bahwa para sahabat mengambil Eh, tafsir Quran langsung dari risan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian berkaitan dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, maka kita tahu bahwa apa yang ada dalam Quran ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan kudro, ada yang berkaitan dengan apa? Istitoah. Maka perkataan yang dikatakan mengamalkan bukan berarti juga setiap ayat ataupun setiap perintah diamalkan dalam setiap ketika kita membaca ayat itu. Karena tentunya ayat Al-Quran juga berkaitan dengan kudroh manusia, dengan istitoah manusia. Dan Allah Ta'ala tidak mewajibkan satu perintah kepada seorang hamba kecuali istitoahnya ada. Contoh, wa'atimul hajja wal umrah. Setiap orang insya Allah paham kepada ayat maknanya wa'atimul hajja wal umrah. Wa atimul hajja wal umrah. Maka seorang mukmin kata para ulama adalah niyah lil amal. Yang pertama adalah niat untuk mengamalkannya. Maka oleh sebab itu hadis pun mengatakan al himmah abdulu minal amal. Ya. Bahwa himmah itu lebih tinggi dari apa? Dari amalnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna bil Madinah lari jalan. yakni Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mereka itu apa? Tidak melewati lembah-lembah, tidak ikut perang, kecuali mereka berserikat dengan kita dalam ganjaran. Mereka niat untuk berperang. Wakola Nabi SAW jahaza gozian, wakon goza. Jadi sini menunjukkan bahwa setidaknya seorang mumin, seorang sunni, seorang salaf itu niat untuk beramal. Kalau hari ini belum ada makom untuk berjihad, belum ada medan jihadnya, jihad yang dimaksud dengan senjata, belum ada amir yang memproklamirkan untuk jihad, maka seorang mumin apa? Niatul jihad. Dia adalah niat apa? Jihad. Lidalika qala Nabi sallallahu man mata walam yagzu walam yuhaddis fihi mata la syubatin minan nifaq. Orang yang tidak berjihad ketika ada dan tidak meniatkan untuk jihad mati dalam keadaan apa? Jahiliyah. Jadi tidak menunjukkan bahwa ketika orang mempelajari Al-Quran bahwa setiap apa yang di Al-Quran akan diamalkan dalam waktu itu. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran sendiri bahwa perintah Allah Ta'ala berkaitan dengan kudroh dan apa? Istitu'an. Antum mempelajari tentang hukum jihad, fikih jihad, mempelajari tentang ayat-ayat jihad keutamaannya. Mungkin hari ini kita belum bisa berjihad. Kenapa? kekuatannya belum ada di tangan kaum muslimin. Koidnya belum ada, ya pemimpinnya belum ada, amirnya belum ada. Yang menyuruh kita untuk berjihad. Oleh sebab itu, para talbatul yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu dialog Syah Ali Hasan, Hafidahullah Ta'ala, dengan eh, orang-orang uh, orang -orang yang mengatakan jamaatul jihad, maka dialognya begini. Ya, ya, mereka mengatakan sekarang tidak ada amir yang memimpin jihad. Ya kita jihad sendiri. Kata dia. Kata dia, sekarang tidak ada amir yang meng, meng, apa, memproklamirkan jihad. Ya kita kita jihad sendiri. Maka Syari mengatakan, saya ingin dialog denganmu. Uh, kalau dalam satu ketika di tengah malam, istri kamu sakit, lalu kamu cari dokter. Kesana kemari tidak ada dokter saya tanya, apakah kamu akan datang ke tukang jagal supaya diobati istri kamu? Atau tiba-tiba kamu jadi dokter, jadi-jadian? Ya, artinya apa? Kalau sekarang tidak ada iman, ya udah kita sabar. Jangan berjihad dengan kelompok-kelompok kecil. Sebab ini akan terjadi mafsadah. Seperti tadi, kalau antum punya istri sakit, atau punya anak sakit, waktu tengah malam, cari ke sana kemari tidak ada dokter. Kira-kira akan datang ke tukang kelontongan, hmm, ke tukang jagal. Tolong obati istri saya, tukang jagal nggak bisa mati. sih. Atau tiba-tiba antum jadi seorang pemimpin jihad tadi. Atau seperti tadi, antum tiba-tiba jadi dokter gitu. Isi kamu, si antum dapat jadi di, diobatin oleh oleh kita. Maka ini satu penyimbangan. Maka kita dikatakan dan walaupun kita belajar fikih jihad. Seperti antum apa? Belajar fikih nikah. Nggak nikah-nikah kan apa ini yang belum nikah? Belajar fikih nikah. Ini rukun nikah. Ini kewajiban nikah. Ini hak istri, hak suami belum nikah. Tapi tidak dikatakan keburomatan. Maka yang dimaksud tadi adalah ketika kudrohnya ada, ketika istitoahnya ada, lalu tidak memakan maka berdosa. Jadi maka apa? berdosa. Maka tidak benar kalau orang mengatakan bahwa belajar ilmu setiap perkara yang kita akan amalkan. Sebab perintah Allah itu dengan syarat dan rukunnya. ya Ada syarat, ada rukunnya. Ya. Eh, satu lagi. Maka. Iya. banyak banyak beban materi eh, kemampuan dalam banyaknya ilmu yang harus kita apa kita kuasai teman-teman ini yang dimana kita misalkan mengambil satu bagian ilmu tertentu Al-Quran yang menggabungkan atau menjalankan dengan beberapa hari dengan menguasai imam dan teman-teman ilmu yang lain hal nah, yang dimana kemampuan kami itu merasa eh, tidak bisa menguasai seluruh ilmu itu sehingga dengan adanya keadaan itu kami merasa ilmu yang lain kita kuasai sehingga ilmu yang lain pula yang berkaitan dengan apa sehingga berkaitan untuk menguasai ilmu yang lain sehingga tidak bisa tercapai dengan jalan sehingga timbul lemah kami merasa lemah dalam semangatnya belum lagi dengan keadaan dan kita masyarakat atau saudara muslim kita yang di luar sana yang mereka dalam kesehatan maupun tidak mengenal kita sehingga kita sebagai penuntut ilmu tertutup untuk berdakwah keluar sehingga pada ilmu yang kita miliki ini belum sempurna belum kita kuasai bagaimana sikap terbaik kita sebagai penuntut ini sehingga apa-apa beban yang kita hadapi tidak membuat kita menjadi lemah Iya, bismillah. Ya, ada beberapa sisi. Yang pertama, ma'rifatul laddatil ilmi. Yang pertama, ya, harus betul-betul paham dan mendalami tentang kenikmatan ilmu. Ya, sebab orang yang mengetahui tentang kelezatan ilmu, nikmatnya ilmu, maka semua masyakoh akan menjadi satu kenikmatan baginya. Tidaklah kita mengetahui orang yang mencari dunia. Ya, antum lihat orang yang mencari dunia. Ya, bukan tidak pernah mengeluh ya. Sama ya, dia harus pergi malam, harus lembur, ya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dan seterusnya mereka melewati masyakoh itu. Kenapa? Karena mereka mengetahui kelezatan ilmu, apa kelezatan dunia. Pada saya akan berikan contoh ya. Kalau antum ingin tahu kelezatan dunia dengan ilmu. Saya berikan contoh. Dan ini dalam kehidupan yang saya alami. Satu ketika saya naik mobil Mercy dengan seorang yang muhsinin. Saya naik mobil Mercy. Setelah itu saya masuk ke sebuah restoran yang mewah, lezat makanannya. Saya ngomong begini, Pak, Pak. tadabur dengan yang punya mobil itu. Pak Nimat, siapa ya Bapak dengan saya naik mobil? Ketika makan juga saya tanya, Pak, Nimat siapa saya dengan Bapak ini menikmati hidangan makanan ini? Uh, Sang Muhsinin ini tidak jawab pertanyaan saya, tapi dia tolong jelaskan dari pertanyaan ini. Kata saya, maaf Pak, ini sekedar tadabur. Kalau Bapak menikmati mobil ini dengan waktu yang sangat lama. Punya mobil Mercy yang harganya 1,4 miliar ini. Menghabiskan waktu untuk mengumpulkan uang ini. Energi. Berpikir. Bahkan terkadang marahin orang. Nah, dalam sebuah perusahaan terkadang orang dimarahi. Kenapa kamu kerjanya begini dan sebagainya. Kemudian Bapak ketika naik mobil ini, timbul dalam hati itu was-was jangan-jangan kena senggol harus bayar sopir, naik tol bayar tol. Sementara saya, alhamdulillah, nikmat banget. Tanpa beban, saya duduk di mobil ini nikmat pak. Oh, iya. Jadi ketika sampai kepada nikmat itu, orang yang capek dengan orang yang tiap tiba-tiba itu nikmat. Ketika makan, saya katakan, Pak, ini ada udang lobster sebesar ini. Nikmat banget. Sate ini saya katakan, aduh bapak berpikir harus gocek berapa nih nanti. Ya? Kemudian berpikir jangan-jangan nggak cukup nih uangnya bawa. Kalau saya nikmat nggak berpikir yang penting kata saya, alhamdulillah pak saya itu tidak punya pantangan. Satu aja pantangannya apa katanya? Pantang bayar. <laughs> nggak ada pantangan, pantang bayar aja satu. Nikmat ya, itu nikmatnya. Ya. Kalau ditimbang apa? Ladatul dunia ya, dengan ladatul ilmi. Artinya apa? Itu bagian dari nikmat ilmu. Ya. Bahwa tidak pernah berpikir itu. Tapi kata dia, ya Ustaz jangan begitu. Ustaz juga bisa di, makan sama saya karena Ustaz juga punya perjalanan yang panjang. Oh iya paham. <laughs> Jadi sama ilmu. Orang mungkin punya perjalanan ilmu. Sehingga ilmu ini dihormati kan itu. Itulah datul ilmi. Seperti itu dunia. Cuma kalau kalau tadi lada dunia, mungkin orang mencari dunia dan dia terfokus dengan dunia. Tapi orang yang mencari ilmu tidak pernah berpikir tentang dunia. Dia berpikirnya tentang apa? Ilmu. Tapi Allah memberikan dunia. Walaupun tidak mesti dimiliki dunia ini. Dimiliki dunia ini. Artinya antum ada. Sebab itu nikmat yang hakiki. Yang mewah itu belum tentu milik kita kan. Sekarang lihat ya. Orang di Indramayu punya apa? punya tambak yang dikatakan, oh saya akan 4 miliar nih besok katanya. Tapi ada banjir. Enggak. Satu rupiah pun kan tidak didapatkan dengan sebab banjir itu. Itu dunia. Kalau ada ilmu beda. Saya naik mobil ini apa BMW di di apa di apa dijemput pakai mobil BMW. Saya celotehan sama dia. Pak, kapan Bapak menikmati mobil BMW ini? Kata dia, kok Ustaz tanya ini? Tolong jelaskan dari pertanyaan ini saya katakan. Bapak menikmati mobil BMW ini sebelum Bapak punya mobil BMW. Kok begitu? Iya. Dulu kata saya Bapak pakai apa? Pakai Grand Lipina. Kata saya Bapak menikmati mobil BMW ketika punya mobil Grand Lipina. Bukan sekarang. Kenapa begitu? Iya. Bapak lihat ketika ada mobil BMW lewat ke depan. Terlihat mengkilap catnya. Kemudian aksesorisnya sampai di, diintip begini. Ah, indah sekali. Setelah bapak punya sekarang. jadi sopir saya yang dilihat apa? Jalan, bukan keindahan mobilnya. Bahkan ketika macet tidak ada keindahan mobil BMW ini. Ya. Sekarang di Jakarta orang beli Ferrari, harganya 20 dia miliar. Bisa dipakai balap enggak? Enggak. Ngajubruk di rumahnya. Itu nikmat dunia. Maka ladatul ilmi, nikmat ilmu itu kapan saja antum tanpa bertanya ilmu itu apa? Yang ketika antum ke WC ilmu ini bermanfaat, ketika antum akan makan ilmu ini bermanfaat, ketika antum akan berdagang ilmu ini bermanfaat, bahkan seorang ketika akan berjima ilmunya bermanfaat. Kenapa? Orang yang tahu ilmu berjimanya pakai doa. Anaknya akan dijaga syaitan. Orang yang tidak punya ilmu berjima janji gaprek. Tahu janji Berjima tanpa doa. Maka anaknya pantas bandel-bandel. Kenapa Enggak ada pakai doa gitu? Itu ilmu ya. Kalau antum ladatul ilmu itu paham insya Allah. Semua masyarakat itu akan kalah. Kenapa? Karena sesuatu akan dicapai nanti dengan ilmu ini. Maka harus tahu, tahu dulu ladatul ilmi. Ladatul ilmi. Ya. Kemudian yang kedua, ya setelah antum ladatul ilmi, ya tahu ladatul ilmi, maka ingat ya bahwa apa Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menggambarkannya dalam penjelasan surat Al-Fatihah. Jadi menyatakan dalam surat Al-Fatihah bahwa setiap orang yang apa berjalan di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak melewati masyakoh. Sekarang orang jadi pencuri ada masyakohnya enggak? Ada masyakohnya. Sehingga orang seorang pencuri juga berkata kepada temannya, ya sabar aja. Bahkan lihat koruptor-koruptor hari ini di TV bilangnya apa? ya, saya sabar atas ujian ini. Padahal di penjara karena mencuri gitu. Sabar gitu. Masa antum nggak sabar mencari ilmu gitu. Orang pencuri saja dia bilangnya apa? Sabar gitu. Koruptor sabar. Antum dengan ini sabar. Ya, kemudian yang selanjutnya tadaruj. Jadi tadaruj. Jadi dalam mencari ilmu itu tadaruj. Harus antum punya perlahan. Perlahan. Dan apa ulama salaf mengatakan Allah alam kebanyakan ulama salaf mengatakan kalau antum pingin jadi seorang alim maka menjadi komus terlebih dahulu sebelum tahasus ya. Jadi antum pelajari seluruh disiplin ilmu dengan tadaruj. Sebab ya kalau untuk kita hari ini ya tidak mungkin antum tiba tiba jadi apa? Jadi usuli sebelum antum tahu tentang usul salasa. Antum pingin jadi seorang ahli usul atau seperti si baweh bahasa. Tapi kalau ditanya apa tauhid itu tidak tahu, ini berbahaya. Jadi setidaknya antum pelajari yang sifatnya mujmal dari agama ini, yang sifatnya mujmal dari ilmu ini, semuanya ya, dengan tadarus. Setelah itu antum punya pembendaharaan ilmu, maka antum akan ditunjukkan kepada ilmu yang antum paling cintai. Apakah antum jadi muhadis, apakah antum jadi seorang fakih, ataupun antum ahli akidah, atau antum ahli bahasa. Tapi tentunya antum sebagai guru bahasa kalau disuruh ceramah harus bisa. Disuruh memberi nasihat harus bisa. Ya. Dan itu apa? E, tolabul ilmi. Jadi tidak bisa antum menjadi seorang usuli dari sejak kecil usuli. Kalau ditanya apa?